Baik. Kemudian menggosok. Menggosok itu adalah memanfaatkan sesuatu yang bukan miliknya. Tanpa restu dan izin. Itu namanya menggosok Dan menggunakan miliknya orang lain atau menguasai miliknya orang lain tanpa izin dan kita tahu orang tersebut tidak ridho. Ridho, ridho itu urusan hati. Tapi menggunakan miliknya orang lain yang tahu dia ridho, maka tidak bisa disebut sebagai enggak. gosok. Sahabat karib yang sangat detang, dekat, sudah biasa pinjam meminjam urusan baju. Ya, baju, maka tidak namanya gosok. Tapi kalau orang baru kenal, tiba-tiba pakai baju ya, bisa saja marah. Ini siapa pakai baju saya? Jadi menggunakan miliknya orang lain sandal sama. Dan menggosok itu disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Itu ada termasuk minal kabah kabairi, termasuk dosa gede. Jangan meremehkan. Tidak bisa jadi kiai kalau kerjaannya pakai sandal temannya itu. Susah jadi kiai yang manfaatnya. Makanya kami himbau santri itu jangan ngentengin urusan sandal. Gosok sandal temannya. Apalagi mana? Gosok sandal. Kadang-kadang pondok itu sudah biasa. Uli marido, uli marido, Pakai kalimat uli marido. Dia pasti rela. Bukan rela karena sudah karena anda sudah capek ketemu teman-teman yang suka pakai sandal. Nggak rela bener. Bagaimana akan rela dia nggak pakai sandal, sandalnya hilang. Ya, jangan sampai kita biasa itu. Apalagi gosok yang namanya tanah. Ketahuilah, solat di atas tanah gosok tidak diterima oleh Allah. Dan itu dosa. Sehingga kalau orang sudah tinggal di tempat yang menggosok, susah jadi orang baik. Karena ibadahnya pun tidak menjadikan dia baik. Dia semakin hari semakin itu tadi, madam. Cercaan dan celaan akan terus datang bertambah-tambah karena dia menggunakan hak sesuatu yang bukan miliknya. Menggosok, dosa terus, dosa terus, dosa terus. Kasihan, kita doakan orang-orang semacam itu. Biasanya ada pendatang itu kadang-kadang pakai tanahnya orang seenaknya sendiri. Subhanallah. Biasanya punya ciri khas sholatnya susah. Ngaji sama tetangga tidak baik. Itu umum. Karena apa? Memang dari bukan sebetulnya dia itu dari asal jahat karena apa? Kemaksiatan yang dientengkan menjadikan manusia semakin hari semakin jahat. Mengambil tanah, memakai tanahnya orang, gosok tanah saudara sama. Memakai tanahnya orang hukumnya haram harus izin yang baik. Hati-hati. Barangkali Anda yang mendengar suara ini termasuk orang yang pernah menggosok gak ada gak ada baiknya untuk Anda bahkan itu mengundang kehinaan-kehinaan. Maka minta izin. Dan yang ditanyakan adalah bagaimana kalau kita menyaksikan ada tetangga yang menggosok itu? Anda lihat diri Anda. Kalau Anda mampu mengingatkan dengan lidah, maka Anda punya kewajiban mengingatkan dengan lidah Anda. Atau dengan tangan Anda kalau bisa kalau tidak bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kesadaran kepada orang tersebut. Doakan dan doakan dan doakan itu namanya bentuk ingkar dengan hatinya. Jangan cuek begitu saja, harus kita pikirkan. Banyak kejadian-kejadian masalah menggosok itu. Mungkin di daerah kota ini tidak begitu tampak. Ada pengungsi dari mana masuk satu kampung, wah bikin rumah di situ ini semuanya. Sudah ditolong kadang-kadang masih nyuri pisang yang betul ini. Kadang-kadang ditolong Kadang-kadang nggak pakai izin. Sudah begitu merasa sudah lama pakai di situ ditanya marah. Memang nasib ahli neraka itu. Sudah hidupnya sengsara di dunia, di akhirat masuk neraka lagi. Maka kita doakan yang banyak orang-orang kayak begitu. Suka menggosok, menggosok, mengambil miliknya orang. Menggunakan miliknya orang, bukan mengambil, menggunakan miliknya orang. Kalau mengambil mencuri nanti. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah apa tadi? Oh, trompet. Budaya. Yang biasa niup trompet itu siapa? Apakah orang Islam biasa niup trompet? Tidak ada di dalam ajaran Islam, bukan sunnah Nabi, bukan sunnah ulama dan sebagainya. Tapi itu sunnahnya orang di luar Islam dan itu ada makna sendiri. Trompet itu punya makna filosofinya yang ada jadi berkenaan dengan niup trompet di budaya-budaya Yunani, di budaya-budaya orang di luar Islam, termasuk di budaya-budaya yang ada di dalam agama Kristen. Jadi bukan budayanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk merayakan tahun baru Masehi dengan cara-cara semacam ini kita lihat niup trompet, kemudian apa namanya eh, hura-hura uh, dan sebagainya itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita ikut-ikutan. Maka harus kita jelaskan kepada anak-anak kita ikut merayakan tahun baru Masehi itu adalah hukumnya haram karena di situ terjadi budaya-budaya yang tidak diperkenankan. Maka meniup trompet hukumnya adalah haram. Karena apa? Mengikuti mentasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita mengikuti orang lain, orang-orang di luar Islam, maka kita akan dikolongkan kepada mereka. Dan tidak usah dipintir fatwa-fatwa ini. Tidak ada perlunya kita mengatakan halal. Kalau dikatakan halal tambah nanti merwab membudaya. Sehingga subhanallah, cuman orang awam kadang tidak ngerti ikut-ikutan saja. Orang awam tidak ngerti ikut-ikutan, bahkan suatu ketika ada di pesawat jamaah haji tiga tahun yang lalu itu pas tahun baru itu mereka lagi pulang haji. Kalau tidak salah jamaah dari Lombok di atas pesawat itu ternyata sama pramugarinya dikasih trompet semuanya pas jam 00 di atas pesawat niup trompet. Untung saja tidak jungkel itu pesawat. Dan hal semacam ini apa uh, tadi pertanyaannya, ada orang yang jualan bagaimana? Semua yang membuat dan menjual hukumnya adalah haram. Kemudian ada bertanya, kasihan itu yang membuat orang miskin, orang melarat dan sebagainya. Kita doakan semoga dia bisa berjualan selain daripada itu akan lebih berkah. Ya, harus kita katakan bahasanya, memang tidak boleh. Karena selagi sesuatu yang haram tetap haram tidak boleh berubah. Dan ketahuilah rizki Allah tidak harus melalui perompet. Mungkin ada di antara yang mendengar orang yang sudah telanjur mau jualan trompet. Sudah pesen mau belanja lagi. Allah. Ketahuilah Allah maha kaya. Justru kalau anda tinggalkan saat ini, maka yakinlah Allah akan mengganti dengan pekerjaan yang lebih bagus. Jangan dua trompet jual yang lainnya saja. Pindah, hijrah. Sebab ada janji, kalau ada orang meninggalkan kemungkaran karena Allah, urusan pekerjaan Allah akan ganti dengan pekerjaan yang lebih bagus. Karena Allah maha kaya. Allah tidak akan membiarkan hambanya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang berjuang menuju jalan Allah, Allah akan permudah itu semuanya. Jadi meniup trompet, mohon maaf para penjual trompet, kalimat ini adalah bukan dari kami. Para ulama yang menjelaskan yang demikian. Hukumnya adalah haram, yang membuat juga haram, yang jual adalah haram. Lalu bagaimana Anda yang sudah telanjur jualan trompet, didoakan dari majelis ini. Insya Allah setelah ini anda akan berhenti dari jualan trompet, anda akan cukup dan anda akan dicukupi rizki tanpa harus dengan jualan trom trompet. Rizki Allah bisa diambil dari mana-mana dengan cara bermacam-macam, tidak harus dengan melalui trompet. Yang kasihan adalah tidak insaf. Ketahuilah permasalahan orang itu adalah tidak insaf. Jika anda melakukan satu kesalahan, kalaupun anda masih melakukan kesalahan tersebut, agar ditolong oleh Allah, sadari bahwasanya itu kesalahan. Sambil minta ampun, ya Allah, mohon ampun, saya jualan trompet, ya Allah. Insaf itu akan ditolong oleh Allah. Tapi kalau mengatakan, ya haramkan lagi, ketahuilah Allah tidak bakal menolong anda karena anda telah merendahkan syariat Allah. Merendahkan syariat Anda ngadu ya Allah, aku sudah terlanjur belanja ni ya Allah. Ampuni aku ya Allah, maka Allah akan mengampuni. Jangan ber, jangan sombong kepada syariat Allah, sebab yang sombong kepada syariat Allah akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.